Yang menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kemudian Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." kami yang menurunkan zikra ini dan sungguh kami pula yang akan menjaganya kenikmatan di atas kenikmatan kenikmatan menjadi muslimin dibimbing dengan ilmu dibimbing dengan Al-Qur'an dan sunnah diturunkan ayat demi ayat la'allakum ta'qilun Diturunkan ayat demi ayat la'allakum tattaqun. Sehingga Rasulullah SAW setiap turun ayat beliau menerangkannya, menjelaskannya dengan sangat jelas. Sebagaimana Allah perintahkan kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tubay litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Kata Allah, litubayyin agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Sehingga kaum muslimin di seluruh dunia kitab mereka sama. Al-Qur'an 30 juz. Nabi mereka sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panutan mereka, teladan mereka sama, walhamdulillah. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, istihadiyah, pemahaman, maka bisa merujuk kepada pokok-pokok tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian bertikai, berbeda pendapat, berselisih, farudduhu ila Allah rasul, maka merujuklah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka Al-Quran sebagai ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berubah satu huruf pun. Dan hadis-hadis merupakan ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dengan sanad, dengan rawi-rawi yang setiap rawi dengan rawi lainnya bertemu bersambung sanatnya dan setiap rawi harus diuji kejujurannya kalau sudah terbukti jujur diterima riwayatnya kalau ternyata dia berdusta ditolak riwayatnya sehingga hadis-hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim dan dalam kitab-kitab sunan dan lainnya yang telah diperiksa rawi-rawinya tiqat tiqat terpercaya maka itu adalah hadis sahih yang benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin dengan berbagai macam madhab-madhabnya mereka bisa berdiskusi dan bisa rujuk kepada kitab yang sama dan kepada hadis-hadis dalam kitab-kitab yang sama pun. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang jadi permasalahan adalah munculnya satu pemahaman yang di luar itu semua. Pemahaman yang tidak mau merujuk pada Quran dan tidak mau pula merujuk pada hadis. Pemahaman yang nyeleneh syadah. Berbeda dari seluruh para a'immah, para ulama, para imam-imam. Yaitu aliran syiah rafidah. Saya tambahkan kalimat bahwa Agar kita membuktikan kita tidak terima kalau mereka mengaku-ngaku syiatu Ali. Karena kalimat syiah sesungguhnya dari kata tasyayyu' tasyayya'a. Dan mungkin masih ingat tentang tasyi'il jenazah. Apa maknanya? Tasyi'il jenazah artinya mengantarkan jenazah. Berarti tasyayu' artinya pengikut. Mereka menamakan diri mereka Syiah karena mereka mengaku pengikut Ali, pengikut Ahlul Bait, pengikut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kata mereka. Maka kita katakan bahwa mereka sesungguhnya bukan pengikut Ali, bahkan bukan pengikut Ahlul Bait. Mereka adalah penentang dan penolak Ahlul Bait dan penolak Ali bin Abi Thalib penolak imam Amirul Mukminin yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan terbukti sebagaimana yang akan kita bahas nanti insyaallah bahwa mereka sama sekali tidak menerima ucapan Ali wala Hasan wala Husain. Tidak pula mendengarkan ucapan Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, tidak pula mendengarkan ucapan Abu Ja'far wala Abu Abdullah, tidak pula mereka mau menerima nasihat dari orang yang mereka anggap sebagai tokoh besar yaitu Imam Zaid rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhum ketika mereka berdatangan kepada Imam Zaid mereka berkata bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar dijawab dengan jawaban yang memang sudah ijma' sudah sepakat seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in illa haula, kecuali mereka. Maka dijawab bahwa Abu Bakar adalah demikian dan demikian. Dipuji dengan pujian-pujian. Umar juga dipuji dengan pujian-pujian sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Maka mereka menolak. Engkau memuji orang yang merebut haknya Ali, haknya kakekmu yang merampas dan berkhianat, engkau, engkau, engkau dicerca oleh mereka. Maka kata Imam Zaid rahimahullah, rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku, berarti kalian itu adalah rafidah. Golongan para penolak. Maka apa yang diucapkan oleh Imam Zaid ini menjadi nama yang pas buat mereka. Bukan syiatu Ali wala syiatu ahlil bait. Mereka kaum Rafidah, golongan para penolak Ali dan para penolak ahlil bait, para penolak para imam, imam ahlus sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati. Awal dalalatihim. Awal pertama kesesatan mereka adalah iddia'ul wasiyah. Pengakuan atau anggapan bahwa Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai sebagai bahkan mereka ada yang wala, ada yang wulu dan ekstrim mengatakan sebagai rasul setelah rasul. Cukup kita sampaikan kesesatan yang paling bawahnya, maka yang di atasnya lebih sesat lagi. Yaitu mereka yang menganggap bahwasanya Ali seharusnya menjadi khalifah. Ali lah yang seharusnya menjadi khalifah yang pertama bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Tetapi mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar wa Umar merebut haknya Ali. Ini saja sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Tawri, sebagaimana dinukil dalam kitab Imamatul Udma dan lainnya, Kata Imam Zawri rahimahullah. Man qala anna aliyan ahakka bil wilayah min Abi Bakr wa Umar. Faqad akta, akta Abu Bakr wa Umar wa Uthman wal muhajirin wal ansar. Dalam riwayat lain dikatakan dia telah menyalahkan 12 ribu para sahabat. Barang siapa yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar maka berarti dia telah menyalahkan Abu Bakar, telah menyalahkan Uthman, telah menyalahkan Umar, telah menyalahkan Muhajirin, telah menyalahkan Ansar. Dan dalam riwayat lain telah menyalahkan 12 ribu para sahabat. Masya Allah. Menyalahkan satu satu orang sahabat saja sudah kelancangan. Apalagi menyatakan semua mereka 12 ribu orang sahabat itu semuanya salah. Kami yang benar. Maka kata Saudara rahimahullah, "Wa ma ara ma'ahada an yartafi'a 'amalun ila sama." Sungguh aku menduga bahwa amalan mereka nggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena para ulama, imam-imam ahlus sunnah dari madhab apapun, apakah syafi'i atau hambali, apakah hanafi atau maliki, semuanya sepakat. Bahwa yang namanya pokok agama setelah Quran dan sunnah adalah ijma'. Silahkan tanya kepada para kiai, kepada para ustadz, para ulama. Tanyakan oleh kita kepada mereka-mereka yang dari madhab apapun. Mereka akan mengatakan ijma adalah hujjah. Mereka sudah ijma sepakat membaiat Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa Arba'hu. Mereka menentangnya. Berarti menentang ijma. Wa man syadza syudza nar kata para ulama. Siapa yang nyeleneh, dia akan nyeleneh dalam neraka. Siapa yang beda sendiri, maka dia akan menyendiri dalam neraka. Karena menyelidiki ijma berarti menyalahkan seluruh para sahabat, seluruh muhajirin, seluruh ansar. Kau muslimin yang saya hormati. Mereka akhirnya dengan kesesatan yang pertama bahwa Ali mendapatkan wasiat. Harusnya Ali yang menjadi khalifah. Akhirnya dibangun di atasnya cercaan kepada para khulafa rasyidin khususnya Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dibangun lagi di atasnya berarti para sahabat berkhianat. Berarti para sahabat adalah musuh ahlul bait. Berarti para sahabat menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW yaitu wasiat kepada Ali di Ghadir Hum. Alhamdulillah. Riwayat-riwayat sanad-sanad sangat lengkap yang menukilkan ucapan Rasulullah SAW sejak awal beliau berbicara sampai wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertinggal. Yang di rumah diriwayatkan oleh para istri-istrinya radhiyallahu taala anhun. Yang di luar diriwayatkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Alhamdulillah, enggak ada yang tersisa. Yang mana yang dimaksud? Oh, di dekat sumur Khum, Alhamdulillah ada riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, Taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan dua perkara. Yang lantadillu ba'dahuma. Yang kalian gak akan tersesat setelah keduanya. Kitabullah. Fihi hudan wa nur. Pertama Al-Quran. Di dalamnya ada cahaya. Di dalamnya ada bimbingan. Kemudian dipuji Al-Quran sampai kemudian wa'itrati keluargaku. Ahli baiti. Ini riwayat yang sahih. Udakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku untuk menjaga mereka. Tidak ada sama sekali wasiat khusus Ali harus jadi imam. Tidak ada. Bahkan sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakitnya menyatakan kepada Aisyah, muri abaki fal yusalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia, memimpin mereka salat. Bahkan Aisyah yang ragu-ragu. Khawatir menjadi tumpuan kesalahan atau tumpuan kekecewaan manusia. Manusia nunggu Rasulullah keluarnya Abu Bakar. Ah, Abu Bakar. Khawatir begitu. Maka Aisyah menyatakannya Rasulullah Abu Bakar suaranya kurang jelas, sering menangis. Muri abaki fal yusalli bin nas. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Aisyah kembali menyatakannya Rasulullah Abu Bakar begini, Abu Bakar begitu. Muri abaki fal yusalli bin nas wa innaki la sawahibu Yusuf. Dalam riwayat lain yang disuruh adalah semua. Muru Aba Bakrin. Perintahkanlah Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Alhamdulillah. Ini satu tanda yang sangat jelas dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dengan sanad yang sahih dengan rawi-rawi yang fiqah terpercaya dengan sanad yang bersambung yang bisa diperiksa. Muslimin yang saya hormati juga ada isyarat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seorang wanita bertanya tentang keislaman sampai kemudian Rasulullah menyatakan kembali lagi ke sini tahun depan karena dia dari luar kota maka wanita tadi khawatir tahun depan tidak bertemu lagi dengan Rasulullah ya Rasulullah lam ajidka Bagaimana kalau aku tidak menemui engkau? Kata rawi, arada al-maut. Aradat al-maut. Bahwa wanita tadi bermaksudkan, kalau engkau sudah wafat bagaimana? Kalau engkau tidak menemui aku, aku temui Aba Bakrin. Itu juga diriwayatkan dari riwayat yang sahih. Yang berikutnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan diriwayatkan juga dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab-kitab yang sahih dengan sanad yang sahih. Ma'ruf masyhur. Ketika akan wafatnya, beliau menyatakan, "Uktub, tulislah. Aku akan menulis." Dalam keadaan sakit. Sebagian sahabat menyatakan, Rasul sedang sakit cukup Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW memintanya. Ini penting. Barangkali akan ada yang diwasiatkan oleh beliau. Sampai terjadi lagab. Lagab itu suara yang ramai. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat yang tercatat dan diriwayatkan oleh semua yang hadir. Dari ahlul bait. Bukan dari orang lain. Dari ahlul bait maka mereka-mereka yang mengaku pencinta ahlul bait, pengikut ahlul bait, isma'u wa'u. Dengarkanlah, perhatikanlah. Kata Nabi, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakrin. Ma'adallah, la yakhtalif nas fi Abi Bakr. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku berlindung pada Allah. Tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Wasadaka. Dan benar Rasulullah SAW. Benar Rasulullah SAW. Tidak berselisih. Sepakat. Walhamdulillah. Walaupun ada yang terlambat berbayat, tetapi dia setuju dan berbayat. Tidak ada istilah. tidak ada perselisihan. Berarti kelompok ini kelompok yang mengada-ada, mencari-cari masalah, apa yang sudah disepakati, mereka bikin seakan-akan tidak sepakat. Harusnya kaum muslimin Melihat mereka, Umar tersenyum kecut dan menyatakan ini orang mau apa. Mau apa sih? Ternyata memang diangkat permasalahan ini oleh seorang Yahudi atau Majusi, Abdullah bin Sabah, yang memang hatinya masih Yahudi, masih Majusi, dan ingin memecah belah kaum Muslimin ingin mempraktekkan adu domba politik belah bambu yang satu diinjak, yang satu diangkat. Maka terbelahlah bambu itu. Ahlul bait diangkat tinggi-tinggi, sedangkan yang selain ahli bait diinjak, direndahkan, dikafirkan, dianggap pusat, pengkhianat, habis. Usaha mereka sesungguhnya tidak laku. Tidak laku. Hanya berapa gerintil saja ketika itu. Mayoritas ummah semuanya ahlus sunnah. Mayoritas masyarakat muslimin ketika itu semuanya tahu kesesatan mereka. Kekufuran mereka. Tetapi di akhir zaman. Di mana kaum muslimin sudah jauh dari ilmu atau sebagian besar mereka jauh dari ilmu, kurang ngaji, kurang baca Quran, kurang mempelajari sunnah-sunnah, maka mereka lah yang mudah tertipu, yang mudah untuk dipengaruhi oleh Syiah dengan berbagai macam kisah-kisah klasik yang semuanya sudah dibantah. Semuanya tidak tersisa. Kalau kita dengarkan subhat-subhat mereka, kita buka kita para ulama, sudah ada bantahannya. Mengapa? Karena Syiah itu adalah aliran yang sudah lama, sudah tua. Muncul di masa Imam Ali bin Abi Thalib masih hidup. Khalifatul Rashid yang keempat masih hidup. Sudah muncul Syiah. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Apakah mendukung mereka? Tidak. Beliau berdiri di mimbar Kufah Kemudian mengumumkan di halayak ramai. Tidak mungkin kaum muslimin bersepakat untuk berdusta atas nama Ali. Iya kan? Sekian banyaknya meriwayatkan.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 Siapa yang berdusta, menuduh dengan dusta, maka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena sudah muncul Syiah ketika itu dan mulai berbicara. Ali harusnya begini, hari harusnya menjadi khalifah. Abu Bakar wa Umar pengkhianat merebut haknya Ali. Ali adalah wasi. Wasi itu penerima wasiat. Ila akhir. Maka dibantah. Tidak benar itu. Salah itu. Manusia terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Diriwayatkan dari ahli bait an ahli bait. Ali Zainal Abidin. Dari bapaknya, dari kakeknya. Bahwasanya pernah ditanya Ali bin Abi Thalib oleh anak cucunya Ya abati, wahai ayahku. Man afdalun nas? Siapa manusia terbaik? Setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Siapa manusia terbaik sepeninggal Rasulullah SAW? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dalam Muslim dalam sahihnya. Dijawab Abu Bakr. Thumma man? Kemudian siapa? Dijawab Umar. Kata anak cucunya, khasyitu an yaqula Uthman. Aku khawatir kalau aku tanya lagi kemudian siapa, pasti jawabnya Uthman. Maka aku katakan, kemudian engkau wahai ayahku. Ini anaknya berharap kalau yang ketiga itu ayahnya. Thumma an dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, la wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidak. Tidaklah aku kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mutawadhi' tidak sombong, tidak bangga diri, tidak uju. Justru menyatakan bukan. Adapun aku adalah salah seorang dari kaum muslimin. Artinya sama dengan yang lainnya. Walaupun para ulama menyatakan yang ketiga dan keempat adalah Ali dan Uthman. Atau Uthman dan Ali. Ada persisian di kalangan mereka. Artinya kalaupun dikatakan ketiga, tidak salah. Karena ada pendapat seperti itu dari salah, Maka para ulama ijma menyatakan, ijma sepakat nggak ada khilaf, manusia yang terbaik yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan kemudian yang ketiga dan keempat antara Ali dan Uthman. Begitu ijma aja, Jangan salah. Kaum yang sahur nanti. Terbukti dari ucapan ini bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan dengan kalimat Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar. Kau muslimin yang saya hormati. <clears throat> Ini akar masalah. Akar masalah. Setelah terbukti ijma, setelah terbukti ucapan-ucapan Rasulullah SAW tentang Abu Bakar wa Umar. Isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah atau pantas menjadi pemimpin. Akhirnya mereka tidak laku. Apa yang mereka lakukan? Terpaksa atau tidak terpaksa mereka mengatakan kalau begitu kita harus bantah riwayatnya. Itu kan diriwayatkan dari sahabat. Jangan-jangan mereka bikin sendiri. Mulai ditolak sahabat riwayat-riwayat yang sahih tadi. Bagaimana dengan ayat Al-Quran? Bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW yang mutawatir? Yang mutawatir itu yang tidak mungkin. Mereka sepakat untuk berdusta. Bagaimana dengan ijma' kata Rasulullah SAW, La tajtami'u ummati ala dalalah. Gak akan sepakat umatku di atas kesesatan. Umatku gak akan sepakat di atas kesesatan. Maknanya kalau mereka sepakat insya Allah itu adalah kebenaran. Nah, mereka sepakat. Tapi Ali itu tidak ikut bayat kata siapa. Bagaimana kalau kita sampaikan riwayatnya? Kalau Ali bin Abi Thalib berbayat, apakah engkau meninggalkan ajaran Syiah? Tidak. Karena mereka, memang mereka ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Kau muslimin yang saya hormati. Adapun mereka Syiah Rafidhah akhirnya membangun di atas kesesatan pertama, kesesatan kedua. Membangun di atas kesesatan kedua, kesesatan ketiga. Membangun di atas kesesatan ketiga, kesesatan keempat. Apa tadi pertama? Menganggap bahwa Ali mendapatkan wasiat untuk menjadi khalifah. Berarti dibangun di atasnya kesesatan kedua. Berarti Abu Bakar Umar, Umar wa Uthman pengkhianat merebut haknya Ali. Yang ketiga, berarti para sahabat sepakat untuk memusuhi Rasulullah SAW. Apa yang keempat? Yang keempat, ayat Al-Quran. Bagaimana dengan ucapan Rasul, dengan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadun Rasulullah, والذين معه ashiddau 'alal الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala nabi. Walladzina ma'ahu dan yang bersamanya berarti siapa yang bersamanya? Para sahabat. Dipuji oleh Allah asyidda wal kufar ruhama bainahum. Mereka keras terhadap orang kafir dan mereka saling lemah lembut sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari keriduan dari Allah, menjadi fadilah dari Allah. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di wajah mereka. Dan yang sahih adalah cahaya. Nur di wajah mereka terlihat orang ahli salat dengan orang yang tidak ahli salat. Bukan hitam yang ada di jidat, bukan itu. Zalika mathaluhum fit Taurat. Itu permisalan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil dan permisalan mereka dalam Injil kazar'in seperti pokok pohon yang tumbuh besar kemudian terus membesar akarnya menghunjam ke bumi dengan kokoh tunasnya menjulang ke langit yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar mengagumkan penanamnya untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Khamilina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan ayat ini. Setelah Allah puji para sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Bersamanya dalam jihad. Bersamanya dalam iman. Bersamanya dalam ketakwaan. Bersamanya dalam dakwah dan perjuangan. Dipuji oleh Allah. Sampai pada kalimat mengagumkan penanamnya, membanggakan dan menjengkelkan orang kafir. Berarti yang bangga dengan riwayat para sahabat kehebatan para sahabat kemuliaan para sahabat itu adalah orang-orang mukmin. Adapun yang jengkel, marah, nggak ridho pada para sahabat, semakin para sahabat semakin hebat, semakin diangkat oleh Allah, semakin jengkel. Manhum kufar orang-orang kafir. Karena Allah berfirman, bihimul Dan yang beristimbat seperti ini adalah para imam, para imam-imam. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Dengan ayat ini kata Imam Malik. Maka siapa yang memiliki kejengkelan, kemarahan, ghayum kepada para sahabat, maka dia berarti kafir karena Allah menyatakan bihi bihimul kuffar. Allah jadikan mereka hebat, Allah jadikan mereka mulia, Allah jadikan mereka begini dan begitu untuk membuat jengkel orang kafir. Ternyata yang jengkel di samping orang kafir juga orang Syiah. Apa maknanya itu? Maknanya mereka kufar. Mereka bukan muslimin. Maka mereka kebingungan. Gimana ini? Kita mau berbicara tentang sahabat, Allah memuji para sahabat. Ah, itu paling-paling dibuat oleh Abu Bakar wa Umar katanya. Lihat Kesesatan yang berikutnya. Tahriful Quran. Al-Quran diseret ke sana kemari. Karena mereka melihat Al-Quran tidak mendukung mereka. Menyalahkan mereka, menentang mereka. Maka mereka ini buatan mereka, ini buatan. Sampai Kemudian mereka membuat sendiri. Al-Quran sendiri yang dijuluki dengan Al-Quran Fatimah. Kita akan bacakan. Kalau ada waktu nanti, rincikan siapa saja dari tokoh mereka. Dengan ucapannya masing-masing dengan halaman kitabnya. Apakah Al-Qummi, atau Al-Mufid, Al-Kulaini, dan lain lain Semuanya menyatakan dengan kalimat yang hampir sama. Bahwa kami memiliki Quran yang lebih lengkap dari Quran kalian. Sehingga kalau mereka berkata, kami tidak mengatakan Quran kami berbeda. Quran kami sama. Lihat sendiri di rumah saya. Nih, Quran saya. Sama kan dengan Quran kalian? Itu kazab. Itu taqiyah. Mereka masih sembunyikan. Sebagian lainnya sudah terang-terangan. Iya, mau apa? Kami punya Quran yang lebih lengkap dari Quran Fatimah. Diriwayatkan dengan riwayat mereka. Rawahu kadzabun an kadzabin an kadzab. Diriwayatkan dari pendusta, dari pendusta yang di atasnya, dari pendusta di atasnya. Bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki, mencatat semua Al-Quran. Dan kemudian diajukan kepada Amirul Mukminin Abu Bakar wa Umar di zaman Abu Bakar dan zaman Umar Kemudian mereka berkata, kumpulkan semua catatan-catatan kalian tentang ayat Al-Quran. Dan bawa dua saksi. Kata mereka, kalimat bawa dua saksi itu untuk menolak apa yang ada pada Ali katanya. Padahal itu adalah syariat agama Allah. Syahidain. Walhamdulillah Ali tidak punya catatan yang berbeda. Catatan beliau sama dengan catatan para sahabat yang lainnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka dibangun lagi di atasnya. Kesesatan berikutnya. Yaitu taqiyah. Perlu berbohong. Wajib berbohong. Setelah itu. Tidak cukup. Tetap tidak laku. Bangkrut ajaran mereka. Karena nggak ada hujah sama sekali. Sampai kemudian mereka berkata bahwa selain Syiah adalah pengikutnya Tawud Abu Bakar dan Tawud Umar. Mereka terjemahkan Jibtu wa Tawud dengan Abu Bakar wa Umar. Maka semua muslimin selain Syiah adalah pengikut Jibtu wa Tawud. Mereka musyrikin, mereka kufar, halal darahnya. Mulai. Mulai meranjak pada tingkat fisik. Mereka katakan karena kufar musyrikin halal darahnya. Nggak ada keutamaannya. Nggak ada nilainya. Boleh dibunuh, boleh dibantai. Maka terjadilah berbagai macam pertumpahan darah. Di masa Fatimiyah. Di masa Karamitah. Di masa-masa ketika Syiah memiliki sedikit kekuasaan. Maka dibantailah ahli sunnah terutama tokoh-tokohnya para ulamanya. Walhamdulillah kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini telah sempurna. Bahwa agama ini benar-benar sempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku untuk kalian wa raditu dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sehingga jangan khawatir. Agama ini lengkap sempurna. Semua ucapan mereka tadi sudah terbantah dalam Quran. Ucapan mereka semuanya sudah terbantah dalam usul prinsip-prinsip agama Islam. Apa prinsip agama Islam yang pertama? Tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan mereka, kita lihat apa yang mereka lakukan terhadap para imam-imam mereka. Saya belum sebutkan tadi yang kelima dan keenam ya. Dibangun di atas kesesatan yang keempat, kesesatan yang kelima. Begitu sudah terbukti tahrif mereka, ini tahrif, ini Quran yang asli. Apa jawaban mereka? Yaitu kan dulu Allah belum tahu kalau ternyata sahabat akan murtad. Dikatakan Allah belum tahu kalau para sahabat akan murtad. Lihat, satu itu, itu ucapan mereka. Dalam kitab Al-Kafi diucapkan oleh Al-Kulaini ما nabiyan الله illa bitahrimil khamr wa an وأن Allah bil bada Kata ini dalam kitabnya Al-Kafi di halaman 265 juz pertama, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali mengharamkan khamar dan mengenalkan sifat Allah al-bada. Al-bada ditafsirkan oleh mereka sendiri. Nggak perlu saya menafsirkan. Qala syarihuhu berkata pensyarahnya, fal bada'u Zuhuru makana khafiyan minal fi'il. Biduhuri makana khafiyan minal ilmi fil maslahah. Badak maknanya adalah tampaknya atau terlihatnya apa yang tadinya tidak terlihat. Diketahuinya apa yang tadinya belum diketahui. Lihat. Tuhannya mereka berbeda dengan Tuhannya kita. Audzubillah minal kufur wa balal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kekufuran. Kita meyakini bahwa Allah la ilaha illahu alamul ghuyub. Maha mengetahui yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Empat perkara dari ilmu Allah. Dan ini tidak ada persisihan di kalangan seluruh para ulama Islam. Seluruh para ulama Islam. Tidak lagi saya katakan ahlu sunnah. Karena beberapa aliran-aliran lain yang selain selain Syiah, semuanya menyatakan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan datang. Ternyata mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidaklah seorang nabi kecuali mengajarkan al-bada. Di halaman sebelumnya, bahkan ini berkata, Ma'ubidallahu bisyai'in al bada. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih tinggi dari keyakinan al-bada. Sifat al-bada. A'udzubillah min dzalik. Berarti mereka menganggap Allah bodoh tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi menyatakan puji-pujian kepada para sahabat as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan dari kalangan orang yang mengikutinya Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah ternyata kata mereka itu belum tahu Allah kalau mereka itu pengkhianat astagfirullah astagfirullah adakah aliran yang lebih kufur dari Syiah La, tidak ada mereka adalah aliran sesat yang paling kufurnya yang paling sesatnya masih ada lagi kesesatan mereka setelah itu. Yang juga berkait dengan akidah. Karena ditolak kitabnya. Al-Quran mereka tolak. Hadis juga mereka tolak. Ucapan sahabat mereka tolak. Syariat mereka dari mana? Itu pertanyaan penting. Lalu syariat mereka dari mana? bikinan para tokoh-tokoh mereka sendiri dan mereka meyakini akidah mereka juga bahwa para imam-imam memiliki hak tasyri' bahwa tokoh-tokoh imam-imam mereka berhak membuat syariat merubah yang halal jadi haram dan merubah yang haram jadi halal boleh membikin syariat baru merubah, mengurangi, mengganti itu haknya para imam-imam kata mereka. Terutama imam pertama yaitu Ali bin Abi Thalib kata mereka. Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari mereka. Dan Ali bin Abi Thalib jauh dari apa yang mereka ceritakan. Bahkan Ali bin Abi Thalib kata mereka, itu bersama Allah dalam menurunkan wahyu. Bersama Allah dalam mengajarkan ilmu kepada para anbiya. Berkata Ali, berkata Imam Ali bin Abi Thalib, kata mereka, bukan kata kita. Dalam Anwarun Nu'maniyah kitabnya juz pertama halaman 31 yang tokohnya dijuluki Al-Mufid namanya Nu'man. Katanya, saya katakan katanya jangan sampai kita salah paham. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengucapkan seperti ini. Bahwa Imam Ali berkata, Wallahi laqad kuntu ma'a Ibrahim finnar wa anna alladhi ja'altuha baridan. Aku waktu itu bersama Ibrahim ketika dibakar dan aku yang menjadikannya dingin. Kemudian Ali berkata lagi dan aku bersama bersama Nabi Nuh di dalam perahu dan aku yang menyelamatkannya dari tenggelam. Dan aku bersama Musa. Dan aku yang mengajarkan Taurat. Kata Alim bin Abi Kata mereka. Wa antaktu Isa fil mahad. Dan aku yang menjadikan Isa bisa bicara ketika bayi. Dan aku yang mengajarkannya Injil. Dan aku bersama Yusuf ketika di sumur. Dan aku yang selamatkan dia dari sumur, dari tipu daya saudara-saudaranya. Dan aku bersama Sulaiman di atas permadaninya dan aku yang menundukkan angin untuknya. Bukankah ini menuhankan Ali bin Abi Thalib? Oh, si enggak begitu. Imma engkau tidak tahu dan engkau masih cetek. Atau engkau berdusta dan engkau tak kenyah. Dua kemungkinan. Kalau belum tahu, segera kalian kembali kepada ulama ahlus sunnah. Kembali kepada Al-Quran kaum muslimin kembali kepada Islam. Tapi kalau engkau taqiyah, berpura-pura tidak tahu, tunggu. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa. Allah Maha tahu dan Allah merencanakan dengan rencana yang lebih adil dari rencana kalian. Ana alladhi alautu wa qahartu wa ana alladhi uhyi wa umitu dikatakan pula bahwa Ali berkata, "Aku yang maha tinggi dan aku yang maha mulia, aku yang menghidupkan dan mematikan. Anal awal wa anal akhir, anal zahir wa anal batin." Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab lain, judulnya Al-Iqtisas kitabnya. Barangkali oh itu cuma cuma penulis Nukmaniah saja itu sudah kami singkirkan orang-orang. Kadang-kadang berdosa mereka begitu. Bertakiyah. Kita katakan bagaimana dengan tulisan Al-Mufid. Al-Iqtisas yang itu sudah mereka di halaman 157. Ternyata sama kalimatnya. Mau kita lain oleh Tubrusi dengan judulnya Al-Ihtijaj menyatakan bahwa Ali menciptakan seperti Allah menciptakan. Dan menyatakan juga dalam kitab lain al Tijaj di halaman berikutnya Innahum yas'aluna Allah Ta'ala fayakhluq wa yas'alunahu fayarzuq. Dia meminta atau mereka meminta kepada Allah kemudian dia yang mengabulkan alim nadu Talib. ila akhirnya. Khana bin a'azakumullah muslim yang sangat hormati. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an. Dan kemudian berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau masuk ke tengah mereka, duduk dengan subuhat mereka, mungkin akan berkata, tapi mungkin saja. Kenapa? Karena mereka punya subuhat. Di antara subuhatnya adalah seperti subuhatnya tokoh sufi yang ada di Yaman. Bahwa pada tingkatan tertentu Allah menyatu dengan seorang wali. Kalau Allah sudah menyatu dengan wali tersebut, maka ucapan wali ucapan Allah. Maka mereka akan menjawab, ini tadi ucapan Ali itu, itu ucapan Allah sungguhnya. Tapi karena Allah sudah masuk dalam Ali, maka Ali yang berbicara, Anda uhyi wa umid, wa ana kata wa ana kata ini syubuhan. Tipu daya mereka. Sehingga tokoh sufi di Yaman pun berkata hampir sama. Ana arfa'us sama, aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Aku yang menurunkan hujan. Aku yang begini, aku yang begitu. Dan orang-orang di bawahnya mengatakan selamat, selamat, selamat. Engkau telah mencapai tingkat ittihad atau tingkat wahdatul wujud, tingkat menyatunya Allah dengan manusia, dengan seorang wali. Berarti akidah mereka sama dengan akidah Nasrani Nasrani memiliki akidah bahwa pada diri Yesus itu terkandung di dalamnya nasut dan lahut. Nasut itu sifat kemanusiaan, lahut sifat ketuhanan. Kata mereka, nasut dengan lahut bersatu pada Yesus. Pada Yesus. Atau pada Isa kata mereka. Sama apa enggak sama? Dalam satu orang ada wujud manusianya, dan mengandung juga sifat ilahnya di dalamnya, menyatu, lahut dengan nasut. Maka usikum ayyuhal muslimun. Aku pesankan kepada kalian semua wahai muslimin bahwa Syiah sudah sama sekali tidak bisa kita anggap sebagai muslim. Karena berbeda dari segala sisinya. Dari akidahnya, syariatnya, fikihnya berbeda tokoh mereka saya dapatkan rekamannya, bahkan ada videonya, ada gambarnya. Tokoh Syiah yang berkata bahwa telur itu ujungnya lebih kecil dari ujung yang sebelahnya. hal halal. Kalau ujung yang sini dengan ujung ini sama besarnya, ada haram. Menggelikan. Itu dari mana saya? Yang namanya telur ya telur tetap halal roti. Kata dia, sebuah kehormatan buat roti itu kita ambil dengan tangan kita, kita potong, kita masukkan ke mulut kita. Adapun takti memotongnya dengan pisau, ada haram. Ini syariat apa lagi? Mereka menyayat anaknya sampai berdarah. Tidak apa-apa, roti dipotong haram. Tidak boleh pakai pisau. Harus pakai tangan. Itu kemuliaan roti katanya. Menggelikan itu fikihnya. Itu fikihnya. Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Tentang kelinci haram. Oh muslimin yang mati. Ada kekafiran, ada kebodohan, ada kedunguan di dalamnya. Dan mereka berkata, bahwa imam imam 12, mereka mengatakan bahwa imam itu 12. Dari Imam Ali, kemudian anaknya, kemudian cucunya, dan seterusnya, sampai 12. Yang sudah muncul baru 11. Tinggal satu lagi yang mereka juluki dengan Al-Mahdi Al-Muntabar. Mahdi yang ditunggu. Kata mereka, wal a'immah muhaddatsun mulhamun. Dan semua para imam-imam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala wahyu. Cuma mereka pakai bahasa ilham dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala khalaqa khalqan a'zam min Jibril wa Mikail wa huwa ma'al a'imma yusajjiduhum. Dan Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Jibril dan Mikail. Padahal Jibril satu sayapnya saja memenuhi ufuk. Kata mereka, Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Jibril dan Mikail. Dan mereka makhluk-makhluk ini bersama para imam 12 mendukung, membela. Ini dalam kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini di halaman 46 juz kedua. Wal imam masih kata mereka لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح dan imam layak fa'alaih. Tidak tersamar atas mereka ucapan siapapun. Tidak ucapan manusia, tidak ucapan burung, tidak pula ucapan binatang ternak, tidak pula ucapan makhluk manapun yang memiliki ruh. Semua mereka tahu. Apa ini maknanya? Lebih tinggi dari Nabi Sulaiman. Lebih tinggi dari para malaikat. Lebih tinggi. Alhamdulillah. Qala. Kesesatan yang berikutnya. Dari Syiah Rafidah. Adalah bahwa mereka membolehkan berdusta, bahkan mewajibkan dan mengharuskan. Dolal berikutnya. Mau tidak mau, harus ya Karena kebobrokannya sudah terbongkar. Kalau langsung mengatakan saya syiah, saya anti Abu Bakar wa Umar, saya nggak cocok dengan Quranmu yang 30 juz, kaum muslimin akan mengusirnya dari masjid. Keluar kamu, keluar, keluar. Ini agama apa ini? Iya kan? maka akan berdatangan dengan kalimat saya muslim, saya ahlu sunnah. Saya pencinta Al-Quran, saya pencinta sahabat. Sebagaimana awal pertama Husain al attaf datang ke Jakarta. Kalimatnya selalu sahabat, sahabat mulia, sahabat begini. Nanti, gak mungkin sahabat munafik. Masa di Mekah mereka disiksa, dibunuh, diusir, dibakar, Masa mereka pura-pura Islam untuk dibakar? Mustahil. Gak mungkin lah. Berarti orang-orang yang hijrah semuanya mukminin. Wah, kaum muslimin senang. Datang semua hadir kajiannya. Nanti setelah Fatwa Mekah sudah menang, mah mulai orang-orang kafir pura-pura masuk Islam seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, seperti Muawiyah, seperti semua para sahabat yang masuk Islam setelah Fatah dicerca oleh dia. Ya sami maun. Sama saja mencerca sedikit, mencerca banyak, mencerca sebagian, mencerca keseluruhan, sama-sama mencerca para sahabat yang dipuji oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kullan wa'adallahu al-husna masing-masingnya kami berikan jaminan husna. Mau ditahrif lagi? Wahai syiah. Mau ditahrif ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan, La yastawi minkum man anfaqu min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Memang tidak sama derajatnya yang masuk Islam di awal-awal sebelum fatah dan berjihad, berinfak dan yang masuk Islam setelah fathu dan berinfak dan berjihad. Memang tidak sama. Tentunya lebih utama yang sabiqin al-awwalin, lebih utama. Abu Bakar wa Umar lebih utama daripada Abu Sufyan dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi kata Allah, "Wa kullan wa'adallahul husna dan masing-masingnya kami janjikan dengan husna al jannah. Itu kan in anfaqu min ba'du wa qatalu, berinfak dan berperang. Naam. Abu Sufyan berjihad dan berperang, berinfak. Juga Muawiyah berjihad, berinfak. Masya Allah. Bahkan beberapa tabi'in yang sempat menyaksikan beliau. Sungguh, kalau kami nggak tahu itu Muawiyah, mungkin kami kira Imam Mahdi telah turun di Syam. Adilnya, dermawannya, pejuang, jihad, hidupnya dalam jihad ke jihad. Sehingga ketika beberapa ulama ditanya, lebih mulia mana Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Dijawab, engkau bertanya. Membandingkan antara sahabat dengan bukan sahabat. Karena Umar bin Abdul Aziz walaupun memiliki kemuliaan, dia bukan sahabat. Cuma karena riwayatnya ceritanya lebih banyak, dikira lebih utama dari Muawiyah. Lebih utama mana Muawiyah dengan dijawab, kamu membandingkan seorang sahabat dengan bukan sahabat. Sungguh demi Allah, debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya lebih mulia dari semua orang yang setelahnya. Tidak mengkhususkan. Nanti terkesan mencerca. Lebih mulia dari orang yang setelahnya. Artinya jangan kamu lupakan keutamaan besar yang disebut dengan sohbah. Keutamaan besar yang disebut dengan as-sohbah. Persahabatan dengan Rasulullah SAW. Itu besar. Yang sampai Ibn Abbas menyatakan pertemuan dengan Rasulullah dengan keimanan itu mengalahkan ibadah kalian 40 tahun keutamaannya masih memiliki kesesatan berikutnya yaitu keyakinan tentang raja'ah na'udzubillah min sama dibangun di atas perkara-perkara tadi karena mereka sudah tidak punya alasan sudah tidak punya hujah, tidak punya dalil, bahkan nggak punya panutan, nggak punya siapapun yang bisa dipegang. Sampai imamnya diangkat tinggi-tinggi buat pegangan. Imam kami ini mengalahkan semuanya, mengalahkan para anbiya, mengalahkan para sahabat, mengalahkan Abu Bakar wa Umar, bahkan dia seperti Tuhan, bisa begini, bisa begitu. Ya tetap ditolak oleh muslimin. Malah tambah jauh. Akhirnya menyatakan nanti di akhir zaman, kalau datang Imam Mahdi, maka Rasulullah Ali bin Abi Thalib Hasan wal Husain wa Zaid wa Abu Ja'far wa fulan wa fulan wa fulan dari ahli bait wa Fatimah akan dibangkitkan kembali dan akan menuntut kalian semua Kan Apakah ini dongeng? Bukan. Ini ucapan mereka dalam kitab mereka. Kita contohkan. Di antara kitab mereka yang menyatakan seperti itu <clears throat> dalam hukumah Islamiyah yang ditulis oleh imam mereka Imam Mubal, yaitu Khomeini. Tulisan Khomeini sendiri. Kalau <clears throat> wal a'immah al-ma'sumun Imam-imam yang Masum, Kita baca dari awal saja Qala <clears throat> akan muncul mereka nanti yaumul qiyamah atau di akhir zaman para imam-imam dan juga akan dibangkitkan Nabi SAW dan juga semua imam-imam yang maksum dan juga Imam Ali sampai ke, kepada Imam Mahdi mereka menyatakan dengan tegas dengan lafaz yang sangat jelas An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wa dzurriyyataha Nabi Ali Fatimah dan keturunannya ridwanullah alaihim inda syi'a yarji'una ma'al mahdi akan kembali bersama Mahdi akan muncul kembali ke dunia Fatimah ila Rasulullah maka saat itu Fatimah akan mengadu pada Nabi wahai Nabi wahai Rasulullah tanah padaku dirampas oleh Abu Bakar ya Rasulullah nggak boleh dikuburkan Ali bersama Abu Bakar wa Umar. Ya Rasulullah, kami begini, kami begitu mengadu ketika itu semua. Di samping ucapan Khumaini juga ucapan dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Juz kedua halaman 89. Raja'ah itu maknanya reinkarnasi. Manusia sudah mati, kembali lagi ke dunia, hidup lagi. Dan mereka sendiri menafsirkan bahwa ar-raj'ah adalah hasru qaumin inda qiyamil qa'im dikumpulkannya kembali satu kaum nanti ketika munculnya al-qa'im al-qa'im itu julukan buat imam mahdinya mereka Al-Hujjah Ibn Al-Hasan mimman taqaddama mautuhum yang sudah lewat matinya dari awliya wa syiah akan dibangkitkan nanti bersama Imam Mahdi. Ini juga sama. Kalau tadi keyakinan Hindu, eh, keyakinan Nasrani, sekarang keyakinan Hindu. Berarti benar-benar oplosan. Ada akidah Nasrani lahut dengan Nasut berkumpul pada Ali. Sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Seperti Nasrani terhadap Isa alaihissalam. Sekarang seperti Hindu bahwa manusia yang mati akan kereinkarnasi kembali ke dunia dalam bentuk lain. Kau muslimin yang saya hormati. Ini juga termasuk mau tidak mau mereka harus begitu untuk membela kesesatan pertamanya. Hati-hati. Yang namanya kesesatan seperti itu. Kesesatan pertama melahirkan kesesatan kedua, kesesatan kedua melahirkan kesesatan ketiga, kesesatan ketiga melahirkan kesesatan berikutnya. Adapun takiyah yang sudah kita singgung tadi disebutkan oleh mereka di antaranya ucapan tokoh mereka dalam Anwar Nu'maniyah juz pertama halaman 82 dan 83 qala bab babun fatahahu Allah subhanahu wa ta'ala lil ibad taqiyah adalah pintu yang dibuka oleh Allah untuk para hamba-hambanya yang diperintahkan untuk mengerjakannya kama aujaba alaihimus salatu wal zakat was siyam sebagaimana diperintahkan puasa dan sholat dan zakat. Takiyah kata mereka adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana diperintahkan yang sholat dan puasa. Astagfirullah. Kira-kira untuk apa mereka membuat akidah yang kayak gini? membuat ajaran yang seperti ini untuk apa kira-kira? Untuk membantah riwayat-riwayat kalian yang sudah terbukti sahih sudah terbukti ijma, sepakat, mutawatir. Mereka akan katakan bahwa Rasulullah SAW waktu itu takiyah. Rasulullah waktu itu hanya berpura-pura mengatakan Abu Bakar jadi imam itu takiyah. Waktu mengatakan wahai Umar, setan takut kepadamu itu takiyah. Bukan sungguh-sungguh. Karena taqiyah itu diwajibkan, diharuskan. Maka imam taqiyah adalah Rasulullah SAW, kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Khulibin a'azakumullah. Qala Humaini berkata lagi. Dalam kitab taqiyah khusus. Kitabnya judulnya At-Taqiyah. Aqidah, ajaran taqiyah menurut syiah oleh Khomeini. Kata dia bahwa dia berpendapat tidak boleh menikahi ahli sunnah kecuali ala wajhid taqiyah, kecuali dalam rangka taqiyah. Enggak boleh menikahi ahli sunnah kecuali dalam rangka taqiyah. Wa ala qawlihim masih ucapan Humain dan menurut ucapan imam-imam imam 12 kata Humaini bahwa Rasulullah SAW تزوج عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما لا يتزوجهما إلا تقية bahwa من نكاه حفصة Hafsah, من نكاه عائشة كتولي تقية Untuk berpura-pura pada Abu Bakar wa Umar. Karena Bahwa riwayat palsu bikin riwayat bikin sanad palsu, kemudian berkata Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa Rasul kok menikahi anaknya Abu Bakar wa Umar? Bukankah keduanya adalah jitu wa tawud? Dijawab, amrun syadidun, lantas tati'u dhalik. Ini perkara besar yang dahsyat, Gak mampu untuk menunjukkan kebenaran ketika itu. Maka Rasulullah SAW berpura-pura. Pantaskah Rasulullah SAW berpura-pura? Dan pantaskah Ali bin Abi Thalib menyatakan seperti itu? Amrun syadidun. Nabi SAW sudah menikahi Aisyah, anaknya Abu Bakar. Menikahi Hafsah, anaknya Umar. Dan menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Dan Ali bin Abi Thalib salat di belakang imam yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Sama jawabannya. Ali juga takiyah. Berarti agamanya dibikin oleh mereka untuk menutupi pintu-pintu kesesatan tadi. Yang kesesatan pertama ditutupi dengan kesesatan kedua. Kesesatan kedua ditutupi dengan kesesatan ketiga. Terus demikian. Sampai na'udzubillah jadi agama baru yang aneh bin ajaib. Wassalamualaikum Nasallahu salamat wal afiyah. Khonifuddin, a'azakumullah. Takiyah mereka sampai menjadikan mereka persis seperti Yahudi. Berkat Al-Kulaini, biar tahu bahwa itu bukan hanya ucapan satu orang. Ucapan sekian banyak tokoh mereka. Dalam kitab Anwar Nu'maniyah, dalam kitabnya Khumaini dan sekarang dalam kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini. Berkata Abu Ja'far, ini juga mengatasnamakan ahli Bait, wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Katanya Abu Ja'far berkata, "Khalituhum bil barraniyah wa khalifuhum bil jawaniyah." Ida kanatil imrah sibyaniyah. Bergaulah dengan mereka. Bil baraniyah. Baroniyah itu istilah Persia. Aslinya bohir. Tampakkanlah kalau engkau bergaul dengan mereka. Baik. Khalifuhum bil jawaniyah. Tapi selisihi mereka ketika dalam kesendirian. Selisihi mereka ketika dalam kesembunyian kalau penguasanya Sibyaniyah, penguasa Bani Umayyah mereka juluki penguasa Sibyaniyah. Penguasa Ahlus Sunnah, siapapun itu, mereka juluki dengan puasa eh, dengan penguasa Sibyaniyah, penguasa anak-anak. Lihat betapa miripnya dengan ucapan Yahudi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Aminu billadhi unzila 'alal ladina berimanlah pada mereka kepada apa yang diturunkan kepada mereka di siang hari tapi kufurlah di malam harinya siang pura-pura muslimin malam kufur itu syiah hati-hati kalau sudah terbukti syiah sudah jangan dipercaya karena rawi yang sudah terbukti berdusta ditolak riwayatnya. Maka kalau sudah jelas dia itu dari syiah terbukti dengan bukti-bukti cukup. Jangan dipercaya. Dikhawatirkan dia taqiyah dan berpura-pura. Dalam Al-Kafi oleh ini juz ketiga halaman 334. Pertanyaannya, untuk apa dan apakah pantas Rasulullah SAW bertakiyah? Jangan berani-berani duduk bersama mereka atau berdebat dengan mereka. Mereka punya subuhan. Apa subuhannya? Subuhannya bukan kalau Quran berkata illa antattaqu minhum tuqah kecuali kalau kalian takut dan khawatir Diboleh menyembunyikan. Maka kita jawab. Itu adalah syariat agama Allah. Dalam keadaan kita terpepet, dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita, maka itu dikatakannya man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Seperti Ammar ibn Maka pertanyaannya kita ulangi, Rasulullah apa perlunya taqiyah? Apakah Allah lemah? Apakah beliau mustad'afin? Karena Allah sebutkan dalam ayat itu mustad'afin. Kecuali orang-orang yang lemah. Ditindas. Terpaksa mereka harus berbuat seperti ini, seperti itu. Tidak. Rasulullah SAW sama sekali tidak lemah. Bahkan Allah katakan Rasulullah SAW mulia. Dan Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi engkau wahai Rasul dari manusia. Maka Rasulullah SAW tidak perlu taqiyah. Walillahi al-izzatu walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah yang memiliki kemuliaan dan juga kemudian rasulnya yang memiliki kemuliaan kemudian orang-orang beriman yang memiliki kemuliaan hanya saja munafiqin yang la yafqahun yang enggak paham mereka itu. Fala yajuzu an yakuna la'izza min khassati ashabihi ka Ali bin Abbas. Maka tidak mungkin orang-orang mulia Rasulullah SAW atau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Apakah mungkin mereka berpura-pura? Ya udah aku bayat pada Abu Bakar, padahal aku nggak setuju loh. Mungkin berpura-pura. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dalam riwayat Bukhari menyatakan <clears throat> Ini akrahul khilaf. Aku tidak suka perselisihan. Uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf hatta tajtami' ashabi au amutu duna. atau oh, kama qala radhiyallahu taala anhu aku tidak suka pertikaian tidak suka perselisihan putuskan apa yang kalian putuskan aku setuju ini sifatnya Ali bin Abi Thalib bukan orang yang ambisi sedangkan mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seakan-akan orang yang ambisius orang yang sama sekali tidak kasihan dan tidak menghormati sahabat yang lain. Pokoknya aku harus jadi pemimpin. Ini gambaran yang sangat jauh dari kenyataan Ali bin Abi Thalib. Putuskanlah apa yang kalian putuskan. Ini akrahul Aku tidak suka perselisihan. Hingga bersatu para sahabatku atau lebih baik aku mati. Lihat ekonomi bin azakumullah ucapan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang sahih, riwayat kalian Imam Bukhari rahimahullah. Dan dinukil hampir dalam setiap kitab-kitab yang membahas permasalahan fitnah ini. Kau muslimin yang saya hormati. Maka tidak mungkin mereka para tokoh-tokoh mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum radhiyallahu taala anhuma bertakiyah dan berpura-pura menyatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya Takiyah yang ada dalam Quran itu sangat berbeda jauh dengan takiyah mereka. Takiyah mereka adalah nifak, kemunafikan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa syiar Rafidhah syiar mereka kerendahan. Selimut mereka kemunafikan dan takiyah. Kemunafikan dan takiyah. Takiyah mereka itu seperti kemunafikan persis. Warasumalihimul kedib dan modal utama mereka adalah kedustaan. Wal aimanil fajirah dan sumpah-sumpah palsu. Wa yakribuna ala Ja'far Sadiq, mereka berdusta atas nama Ja'far Sadiq dan menyatakan bahwa Ja'far Sadiq berkata, "Taqiyatu dini wa dini abai." Taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Waqad Allah Ta'ala ahlul bait an Allah Subhanahu wa taala mensucikan ahlul bait. Menjaga mereka dari kedustaan. Menjaga mereka dari pengkhianatan, menjaga mereka dari sifat-sifat yang rendah. Kemunafikan itu sifat rendah. Mereka adalah orang yang gagah, berani, gentle, mengatakan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka selalu dibalik. Yang batil mereka katakan hak, hak mereka katakan batil, katanya untuk menjaga, untuk takiyah, dalam rangka takiyah, untuk menipu. Nauzubillah min Kalau kita katakan munafik, mereka katakan sebaliknya. Oh bukan, berbeda. Munafik itu kalau mau ke bioskop bilang mau ke masjid, itu munafik. Kalau saya, kalau kami mau ke masjid bilangnya mau ke bioskop. Ya apa kira-kira? Boleh kayak gitu? Ah, ahli sunnah yang masih berakal. Kaum muslimin yang masih diberi oleh Allah kecerdasan. Boleh mengatakan, saya mau ke bioskop padahal mau ke masjid. Dua-duanya jelek, nggak benar. Salah. Kaum muslimin yang saya hormati. Yang namanya dusta. Hukum asalnya adalah haram. Innal kadiba yahdi ilal fujur wa inna rajul la yakdzib hatta yuktaba 'inda Allah kadzaba. Kedustaan itu membawa kepada fujur dan seseorang kalau berdusta lagi, berdusta lagi, berdusta lagi, maka dicatat oleh Allah sebagai kadzab, sang pendusta. Maka kalau takiyah menjadi agama, maka berarti agama para pendusta, agamanya kadzabin wa kadzabun. Dan para ahli bait pasti Ahlul bait sama sekali tidak memiliki sifat kedib. Sama sekali tidak memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Kau masih yang saya hormati. Masih ucapan ibu Taimiyah berkata, وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلِ bait an dzalik وَلَمْ يَحُوجُهُمْ إِلَيْهِ ilaihi fakanu min النَّاسِ nas." Maka al bait dilindungi oleh Allah dari sifat dusta dan mereka dalam keadaan orang yang sejujur-jujurnya manusia. Masya Allah. alim Nabi Talib, asdaqun nas. Al Hasan Al husayn asdaqun nas. Para imam, imam. Al Bait asdaqun nas. Wa awamuhum imanan dan mereka sangat tinggi imannya agama mereka takwa, bukan takiyah. Demikian ikhwan bin a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati.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 waktu isya untuk itu Ikhwan sekalian dikerjakan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan atau sholat atau mengisi uh, istirahat dengan mengisi perut agar kita meningkatkan stamina. Jazakumullah khairan warahmatullahi wabarakatuh.